yang indah. Memunculkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin, memunculkan muamalah hasanah, muamalah yang baik di tengah-tengah kaum muslimin dan akan menampilkan dakwah ilallah dengan tampilan yang bagus, tampilan yang indah, sebab seseorang bisa menerima dakwah dengan baik. Sifat itu ialah arifku. Arifku. Sikap lemah lembut. Sikap mudah memberi kemudahan-kemudahan. Arifku Disebutkan dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan sifat yang mulia ini. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Inna rifqa لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه Sesungguhnya arifku tidaklah ada pada sesuatu pun melainkan pasti akan menghiasinya, membuat dia indah. Dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu pun melainkan pasti akan mencoreng akan memperjelek hal tersebut demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menegaskan ketika ada rifkun maka ada zain perkara yang bagus perkara yang indah hasil yang positif muncul kemaslahatan, muncul kemanfaatan. Fi syai'in pada perkara apapun itu. Rumah tangga dihiasi dengan rifkun. Suami rafiq, lembut. Istrinya rafiqah, lembut, santun. Berperangai lembut, berperangai santun maka rumah tangga itu akan indah, akan bagus, terwujud sakinah, mawaddah, warahmah. Semakin cinta, semakin sayang, semakin kasih. Dengan rifkun tadi. Ketika ada pada tarbiyatul aulad seseorang mentarbiyah anak-anaknya dengan rifq dengan lin, kelembutan, kesantunan, dengan ucapan yang lembut, tutur kata yang baik, muamalah yang bagus, interaksi yang bagus, yang lembut, yang santun. Maka akan muncul sebuah tarbiyah yang indah. Itu anak tumbuh kembang dalam cinta, kasih sayang orang tuanya, perhatian orang tuanya. Muncul dari mereka akhlak yang bagus, dampak yang positif mudah diarahkan, mudah diajari ilmu, mudah insya Allah dengan taufik dari Allah Azza wa Jal menjadi anak yang soleh. Dengan rifkun. Juga ketika muamalah secara umum dengan semua masyarakat, family, tetangga, muslimin secara umum, ketika ada prinsip ini, sifat ini, rifak ini, akan menjadi muamalah yang sangat bagus. Tutur katanya lembut, tindak tanduknya, tingkah lakunya lembut, etika perangainya lembut, satu sama lain saling lembut, rifq. Muncul ukhuwah yang indah tengah-tengah kaum muslimin. Muamalah yang bagus tengah-tengah kaum muslimin, interaksi yang baik tengah-tengah kaum muslimin. Dan banyak ikhwah secara khusus di antara ikhwah salafiyin harus sunnah nampak ukhuwah yang begitu kuat yang begitu erat muamalah yang sangat bagus saling mencintai saling menghormati dengan rifaq ini <clears throat> pasti akan indah sebuah dakwah ilallah ketika seorang dai ilallah berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya kepada muslimin secara umum Ketika dakwahnya dihiasi dengan rifkun, kelembutan, maka dakwahnya lebih gampang diterima, lebih mudah disambut oleh masyarakatnya. Kenapa? Dikarenakan dai Masya Allah. Ucapannya baik, ucapannya bagus, tutur katanya sopan, lembut, santun, tingkah lakunya, tindak tanduknya, penyampaian-penyampaian ilmunya, menyenangkan. Orang memandang senang sudah. Apalagi mendengarkan apa yang disampaikan sejuk damai dalam hati. Dakwah menjadi indah dengan rifkun. Walaupun pasti ada yang kontra. Itu jelas. Namun tampilannya bagus, tampilannya baik. Menampilkan dakwah dengan etika, dakwah berakhlak, dakwah beradab. Sesuai dengan yang dicontohkan para ambiya wal mursalin juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Bahkan rifqun ini pun barakallahu fikum dimunculkan manakala menyikapi orang-orang non muslim. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis asbabul wurud riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada beberapa orang dari kalangan Yahudi. Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang mereka mengatakan Assalamu assalamualaikum. Mereka bilang Assalamu alaikum. Secara bahilnya kayak mengatakan assalamualaikum, tapi lamnya dibuang menjadi assamu alaikum. Yani alhalak alaikum. Datang mendoakan kebinasaan atas kaum muslim. alaikum, Binasa kalian. Aisyah mendengar. Mendengar dia. Marah Aisyahnya. Maka dia menjawab, waalaikumussalam warakatullah gitu. Tambah lagi walaknatullah alaikum. Dibalas dan ditambahi. Hah? Atas kamu kebinasaan dan laknat Allah atas kalian. Gitu. Maka Rasul mengatakan Mahlanya Aisyah. Sebentar wahai Aisyah. Tunggu tunggu. Tenang tenang wahai Aisyah. Katanya Aisyah, "Ya Rasulullah, apa engkau tadi enggak mendengar apa yang mereka ucapkan?" Saya dengar. Saya mendengarnya. Dan saya telah mengatakan wa'alaikum. Dijawab dengan jawaban wa'alaikum. Timpal cukup. Jangan kamu tambahi. Jangan kamu tambahi walaknatullah wa ghababullah wa ila akhirih. Tidak perlu. Wa'alaikum. Dibawakan riwayat ini, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Allah itu zat yang maha rafiq, yang maha santun, maha lembut, mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan pada sifat rifqun ini apa-apa yang tidak Allah berikan kepada sikap kasar dan keras dan pada perkara yang selainnya pada orang Yahudi padahal mereka menyerang mendoakan kejelekan atas kaum muslimin bahkan atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tapi ingat di dalam mengatasinya, dalam menyikapinya harus santun. Tidak boleh melampaui batas, tidak boleh kasar, tidak boleh unfun lawan dari rifqun unuf. Cukup kamu kamu katakan waalaikum. Dia mau ngomong apa aja, biar saja. Cukup dengan menjawab waalaikum dan atas kalian. Tidak bakal mengenai kalian, mengenai mereka. Ketegasan ada, sikap syar'i ada dalam menyikapi dalam menyikapi kaum kufar. Tapi ingat, harus dengan rifkun, dengan kelembutan, dengan kesantunan, bukan dengan jarak arogan. Difaham ya? Cukup dengan wa'alaikum. Ketika kamu tambahi wa'alaikumussalam wa laknatullah wa ghadabullah wa azabullah. Ada unful. Ini sikap yang kasar. Yahudi. Iya mereka Yahudi. Tapi etika Islam dijaga. Kata-kata wa'alaikum cukup untuk engkau membalas timpal apa yang mereka ucapkan. Jangan melampaui batas. Mengingkari kemungkaran dengan etika, dengan adab, dengan sopan santun, dengan akhlak. Itu Islam. Barakulahikum. Hasilnya luar biasa. Ini yang membuat di zaman Nabi kita Muhammad SAW banyak dari kalangan kaum Quraisy, kaum musyrikin jahiliyah juga dari kalangan kaum kufar yang lainnya, mereka dengan sukacita memeluk agama Islam. Dikarenakan mendapati, mereka menyaksikan langsung bagaimana akhlak Islam, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya para sahabat, indah, luar biasa indah. Dalam posisi, dalam posisi mereka sangat membenci sebelumnya, sangat tidak suka sebelumnya, ternyata disikapi dengan sikap yang tepat rifkun tegas setimpal tapi beretika lembut dan santun hada rifkun sekali lagi kata Rasulullah SAW inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah ada rifkun para sesuatu pasti akan indah dalam semua hal barakallahu fikum disebutkan dalam Riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Rafiq, zat yang maha lembut, yang maha santun, mencintai kelembutan dan kesantunan dalam semua perkara. Fil amri kullih dalam semua perkara. Barakallahu fikum. Sehingga sifat ini barakallahu fikum masuk dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan kita. Harus ada kelembutan, harus ada kesantunan dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Dalam semua dalam rumah tangga, dalam mengurusi anak, dalam bertetangga, menemui tamu, mengukuhkan Islamiyah dengan muslimin secara umum, dengan non muslim, dengan hewan sekalipun. Harus menunjukkan rifkun kepada hewan. Di antara buktinya, di antara bentuknya dengan cara memperhatikan adab-adab Islam dalam menyembelih hewan. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai Sesungguhnya Allah azza wa jalla menfardukan mewajibkan ihsan perbuatan baik atas segala sesuatu Kata beliau fa idza qataltum fa ahsinul qitlah kalau kamu membunuh perbagus cara membunuh Itu rifqun Padahal membunuh. Ketika berjihad fisabilillah perang syar'i antara kaum muslimin dengan kaum kufar, muslimin dengan penguasanya, jihad yang syar'i, perang melawan kaum kufar. Harus santun. Ketika kamu mendapati seorang yang non muslim, orang yang kafir, kamu perang melawan dia, maka bunuh dia dengan cara yang baik dengan perkara yang cepat membuat dia mati. Barakallahu Tidak boleh dalam Islam yang namanya muslah, mutilasi. Dikecam dalam Islam. Nah Nabi SAW muslah. Rasul melarang keras yang namanya muslah, mutilasi dalam perang. Padahal itu orang kafir, musyrik, memerangi kamu. Entah kamu yang mati atau dia yang mati. Tapi tatkala kamu berhasil mengalahkan dia, bunuh dengan cara yang baik. Jangan mutilasi. Tidak boleh kemudian kamu potong kupingnya, kuping potong, kuping potong. Hmm. Bikin gantungan kunci. Hah? Potong apanya? Adalah ya jus. Perang-perang, jihad-jihad. Tetapi harus dengan etika Islam. Tidak boleh mutilasi. Ketika berjihad sabilillah pun tidak diperbolehkan membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh kaum wanita. Tidak boleh membunuh yang tua bangka. Yang tidak ikut perang. Kecuali mereka terlibat. Dibunuh dengan cara yang baik. Tidak boleh. Bahasa sekarang dalam Islam tidak boleh genosida. Pembantaian semuanya adalah yesus. Hanya orang-orang yang memang terlibat dalam pertempuran, perang yang dibunuh. Gentle. Itu Islam. Difahami ya? Ketika Anda membunuh, perbagus cara membunuhnya. Itu rifkun. Kamu lagi membunuh ini, tapi dengan rifkun, dengan kelembutan. Barakallahu fikum. Ketika hukum kisas Kan juga membunuh ya. Nyawa dengan nyawa. Kamu ditugaskan oleh pihak penguasa pemerintah. kisah penguasa yang mengeksekusi. Untuk mengeksekusi seseorang dikadakan hukum kisah, Maka ketika kamu membunuh dia dengan e, kisos. Dengan cara yang paling tepat, yang paling bagus. Yang mudah bagi dia menegang nyawa. Tidak boleh kisos kamu menggunakan pisau tumpul. Hah? Pegang kepala kamu gorok-gorok sampai Allahul Musta'an. Kejam. Kau beriman. Tidak boleh. Padahal engkau dikasih izin dalam syariat untuk eksekusi hukum kisos. Kamu tidak bersalah. Kamu menegakkan hukum syariat. Tetapi ketika caranya kamu tidak benar, maka dikatakan onfun kekerasan. Itu tidak boleh. Dengan rifkun, kelembutan. Waalaikumsalam. Kalau di sebagian negara hukum kisos algujunya ahli. Pedang yang dipakai itu yang betul-betul tajam. Kepala ditutup supaya tidak kelihatan. Dan sekali ayun, seng, gelundung, langsung putus kepalanya. Dan langsung diatasi, diurus oleh tim medis. Hukum tegakkan, kisos tegakkan, tapi dengan etika Islam, dengan rifkun. Faida qataltum fa'asul kitlah. Di sebagian tempat yang lain menggunakan senjata di negara kita menggunakan senjata. Lembut. Nah, di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Di tengah malam supaya jangan orang mendengarnya. Nah, sasaran eksekusi taruh sebuah tempat, tutup kepalanya. Bagian yang ditembak, bagian jantungnya dikasih tanda. Posisinya saya siap tembak. Yang menembak satu orang, regu regu-beregu dan tidak ada yang tahu mana di antara mereka yang ada pelurunya. Itu protap. Paham ya? Sehingga semuanya menembak. Dah! Langsung mati. Enggak tahu siapa yang siapa yang membunuh. Dikadang-kadang enggak ada yang tahu, yang penting dia bawa senjata, suruh nembak dan ketika ditembakkan hanya satu peluru yang muncul. Langsung kena di bagian yang memudahkan dia mati. Ada rifkun. Eksekusi-eksekusi. Entah itu hukum had atau hukum takzir. Laksanakan, tegakkan. Itu hukum syariat. Tetapi dihiasi dengan rifkun. Kelembutan. Itu Islam. Faidha qataltum fa'asdun qitlah. Kalau kamu membunuh, perbaku cara membunuh. Rasul mengatakan wa tabah tum, fa zibah. Dan bila kamu menyembelih hewan, perbagus cara membunuh hewan. Eh, eh, bila kamu menyembelih hewan, perbagus cara menyembelih hewan. Wal yuhidda hadukum syafratahu wal yurih bihatahu. Hendaklah kalian menajamkan parangnya dan menenangkan sembelihannya. Rifkun. Entah untuk menyembelih untuk kamu makan sendiri, entah kamu menyembelih untuk dijual dagingnya, entah menyembelih untuk akikah atau menyembelih untuk hewan kurban dengan cara yang bagus. Ihsan fil dzabah berbuat baik di dalam menyembelih hewan, rifqun fil hayawan, fil hayawan. Sikap lembut, sikap santun, beretika, beradab kepada hewan. Jadi bahas panjang oleh para fuqaha dalam perkara adab dzabah. Adab-adab menyembelih. Ditajamkan parangnya. Tidak boleh menyembelih dengan sesuatu yang tumpul atau yang bukan alat penyembelih. Tegas tidak boleh menyembelih dengan batu atau dengan kuku. Dengan alat yang tajam. Dan ketika Anda menajamkan parang atau pisau tidak boleh di hadapan hewan tadi. Di luar. Ketika Anda menyembelih hewan, ditenangkan hewannya wal yurih hatahu dibikin rohah dibikin nyaman sembilan tadi dituntun dengan cara yang bagus tidak boleh kamu tendang-tendang tidak boleh kamu pukul-pukul tidak boleh kamu seret-seret dengan cara tenang ha? kamu gendong misalkan kamu misalkan kambing ha? kamu pegang dengan bagus ha? atau kamu tuntun dengan baik-baik kasih makan tenangkan itu etika hewan ya ikhwan. Barakallahu itu Ketika menyembelih hewan tidak boleh menyembelih hewan di hadapan teman-temannya. Tidak boleh, boleh menyaksikan, harus tempat khusus. Ruang penyembelihan. Ketika disembelih direbahkan dengan tenang menghadap ke arah kiblat. Dipegang bagian sampilnya, dipegang kepalanya supaya mendongak dan harus disembelih pada bagian yang mempercepat keluarnya darah. Ada urat besar, ada ada, ada empat ada empat yang ada di tengah ini semua harus putus dengan cepat. Bismillah, langsung semuanya putus. Bukan kepalanya ya, empat urat di leher putus semuanya. Darah mengucur secara uh, teori hewan tersebut tidak merasakan sakit. Dan ketika mengucur semua darahnya, dagingnya sehat. Itu beretika. Itu namanya rifqun fil hayawan. Hewan saja betul-betul diperlakukan sebikin rupa, apalagi manusia. Apalagi muslim, apalagi ikhwah sunni salafi. Maka harus betul-betul menunjukkan sikap yang mulia ini barakallahu fikum rifqun. Ingat hukum syarak tegakkan Bunuh, bunuh, sembelih, sembelih. Tapi hiasi dengan akhlak Islam. Jihad, jihad, perang, perang. Hiasi dengan akhlak Islam yang namanya rifkun. Dengan yang namanya rifkun. Contoh yang lain dari sifat rifq yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terkait dengan kisahul Arabi. Kisahnya orang Arab pedalaman yang kencing di masjid. Anda tahu itu kisahnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan ada seorang Arabi Arab pedalaman kencing di pojok Masjid Nabawi. Maka bangkitlah orang-orang para sahabat untuk menghardik dia. Maka Rasulullah SAW menyatakan da'u biarkan dia. Wa ariqu ala baulihi sajlan min ma. Nanti kamu tuangkan pada bekas kencingnya itu satu timba besar berisikan air. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin." Wahai para sahabatku, sesungguhnya kamu diutus oleh Allah untuk memberi kemudahan. Tidak diutus untuk mempersulit. Selesai itu orang kencing, diselesaikan semuanya, Rasul memanggil dia dan menasihati. Inna hadhil masajid lam tubna li syai'in min akdharin nas yang namanya masjid itu tidak dibangun untuk tempat kotoran manusia. Innama tubna lis-salati wadh-dzikri wa qiraatil Qur'an. Yang namanya masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah, untuk salat, untuk berzikir, membaca Al-Qur'an. Disampaikan dengan cara yang halus lembut kepada beliau. Itu luar biasa dan langsung efek positif pada orang tadi sangat hormat memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Problem selesai, najis hilang, nasihat masuk. Nasihat masuk. Wajangan mau iwak masuk, perbaikan masuk. Itu orang langsung paham, langsung sadar dia salah dan berubah. Ini harus dimiliki oleh para duat Allah terutama doa itu sunnah di tengah-tengah masyarakat yang memang banyak yang awam yang belum banyak mengerti ilmu agama ahkam syariah dituntut kita untuk bersabar dituntut kita untuk lembut menghadapi mereka karena kejahilannya dalam sahih muslim ada kisah yang lain kisahnya Muawiyah eh, ibn Hakam sulami radhiyallahu anhu juga seorang Arabi Dulunya. Seorang Arabi, dia mendapatkan sekian banyak pelajaran dari beliau SAW dengan akhlak yang mulia ini. Dia diajari oleh Rasulullah SAW ketika ada yang bersin, kemudian dia bertahmid, doakan. Betul ya? Ada yang bersin, bertahmid, doakan. Apakah apa, apa, apa doanya? Yarhamukallah. Ketika itu dia sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW Dalam sholatnya ada seseorang yang bersin. Dia dikasih ilmu tadi ada yang bersin, doakan yarhamukallah. Langsung dia ngomong ya yarhamukallah. Lagi apa ini? Lagi sholat. ya Yarhamukallah. Orang langsung memandang ke dia semua. Salli kok yarhamkullah. Dalam hati pandangi begitu. Dia ya, awam ngomong, "Malakum tanzuruna ilayya?" Nadhar syadar. Ada apa kamu memandang saya dengan pandangan seperti itu? Ngomong ditakalam. Akhirnya gaduh. Yang lain menepuk-nepuk pahanya untuk diam. Gaduh. Ketika saya salat Rasul mengatakan, "Manil mutakallim?" Siapa tadi yang ngomong? Zakal Arabi ya Rasulullah. Langsung. Itu ya Rasul. Ha? Arab Arab Badui itu ya Rasul. Kata Muawiyah, "Wallahi aku tidak pernah melihat sosok muallim, sosok guru, sosok uh, dai yang mengajarkan ilmu yang lebih bagus dari beliau sallallahu Sungguh demi Allah beliau tidak menamparku, tidak memukulku, tidak menghardikku, tidak melecehkan aku. Tidak sama sekali. Beliau hanya mengatakan inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamillah min min kalamin nas. Salat ini tidak boleh ada padanya ucapannya manusia. Fa inna ma hiya dzikrun wa tilawatul Qur'an. Yang namanya salat itu berzikir dan membaca membaca Al-Qur'an. Padahal secara kesalahan fatal ini. Ini kalau di zaman sekarang ini di Masjid Ali bin Abi Thalib kejadiannya viral ini Pak. Bisa viral ini. Wah, apa itu? Aliran apa itu? Masa ngomong dalam sholat? Wah, udah. Padahal pelakunya jahil awam. Kebetulan di masjidnya kita orang kejadiannya. Yang disalahkan siapa ini? Masjidnya dan semuanya. Heboh itu. Ya. Tapi Rasul dengan tenang. Dengan kelembutan, dengan rifkun. Ada muhim juga dalam berdakwah ketika dakwah itu dihiasi dengan perangai yang seperti ini orang akan mudah menerima dakwah mudah untuk eh, tertarik untuk ikut dengan dakwah semangat untuk taklim dikarenakan dakwahnya dihiasi dengan rifkun dainya rafiq barakallahu fikum gak dipukul gak dibentak eh, gak dimacem macamkan hanya dikasih ujangan-ujangan yang bagus dari beliau dan untuk masuk langsung meresap pada sahabat Muawiyah dan beliau sendiri yang menyampaikan itu kisah kepada orang lain. Luar biasa. Barakallahu fikum. Maka yohanamtina ya azakumullah. Perang ini harus ada pada kita barakallahu fikum. Ya, rifqun fi kulli syai. Lembut dalam segala sesuatu barakallahu fikum dan besar pahalanya di samping sifat dan perangai ini menunjukkan akhlaknya seseorang juga dengan perangai ini semuanya akan indah dakwah indah, muamalah indah rumah tangga indah, tarbiyah indah semuanya indah dan di sisi yang lain barakulahikum ini merupakan akhlaknya para ambiya wal mursalin akhlaknya salafun salihin yang diwujangkan, yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Fa inna ma itu muyassirun untuk mengatur ma'asirin. Di sisi yang lain, perangai ini barakallahu fikum merupakan perangainya ahlul jannah, perangainya orang-orang yang diselamatkan dari api neraka. Dengan perangai ini, dengan sifat yang mulia ini, seorang hamba bisa diselamatkan dari neraka, diharamkan dari neraka, dimasukkan dalam surga Nya Allah Azza disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi belum mengatakan hadisun hasan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu alaihin nar Maukah aku beritakan kepada kalian dengan seseorang yang haram atas neraka atau diharamkan neraka atasnya tidak bakal masuk neraka haram bagi neraka melahat dia menyiksa dia Rasul mengatakan tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahi. Neraka itu diharamkan atas setiap orang yang qarib mendekatkan. Qarib dekat. Perkara yang nampak jauh dibikin dekat. Hayyin orangnya mudah. Layyin lembut sehel. Gampang orangnya itu. Ya. Ini sebuah perang yang sangat mulia. Terangkum dalam sebuah kata yang namanya rifkun. Rifkun. Lembut, santun. Enak nyaman kamu sama orang ini. Perkara yang mungkin jauh bagi antum kayaknya nggak mungkin sama dia. Kerip, deket, gampang, enteng menurut Orangnya gampangan, orangnya muda, ingat dengan bimbingan syariat. Dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Lain orangnya lembut, orangnya santun, Masya Allah. Antum melihat orangnya gitu. Sudah senang. Wajah-wajah orang yang nyaman, wajah-wajah orang yang bagus. Ketika Antum mendengarkan suaranya, ketika dia berbicara, Masya Allah, maknya lebih senang lagi dengan hal-hal ini. Baru mendengar suaranya aja. Nyaman, masuk, Tidak ada e, laknat, tidak ada caci maki, tidak ada omongan kasar, tidak ada e, bahasa-bahasa yang seperti itu. Sahal, semua jadi gampang sama dia. Urusan semua dibikin mudah sama dia. Dengan bimbingan syariat. Perkara ma'ruf atau perkara yang mubah. Ini ciri-ciri orang-orang yang diharamkan neraka atasnya. Kalau diharamkan neraka atasnya, maka surga jaminannya. Barakallahu fikum. tina azakumullah. Di antara yang penting untuk disampaikan di sini adalah bagaimana cara, bagaimana upaya untuk memiliki sifat ini. Sifat ini tina azakumullah ada dua macam ada dua model rifkun ini. Ada yang tabi'i. Orang itu memang diberi tabiat oleh Allah Azza wa Jal sebagai seorang hamba muslim yang rafiq. Lembut. Pembawaannya seperti itu. Tabiatnya seperti itu. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Jaga akhlaknya kamu ini. Jaga perangai kamu ini. Perindah dengan bimbingan Islam supaya tepat arah dan tepat sasarannya. Dari sononya memang orangnya masya Allah, gitu ya. pembawaannya, tobiatnya, kebiasaan dia bagus. Dari sononya itu nampak dari e, keluarga besarnya dan dari dianya. Asal awal mula kamu kenal dia itu sudah menyenangkan gitu. Enak orang kalau ngomong kelihatan lah secara wakil dan keseharian akan, akan apa orang seperti ini. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia, nikmat, sifat rifkun. Jaga, lestarikan dan poles dengan bimbingan Islam. Supaya jangan sampai salah penerapan. Yang kedua namanya kasbi atau takasubi Perlu diupayakan, perlu diusahakan perlu diwujudkan berarti orang ini secara tabiat asalnya, watak asalnya mungkin kasar. Mungkin atau mungkin sudah ada benih-benih kelembutan cuman kurang eh, gitu. Kurang maksimal. Ini yang penting untuk diasah. Di antara cara dan upaya barakallahu fikum untuk mewujudkan sifat yang mulia ini pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah harus tahu keutamanya. Jadi sebutkan tadi beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan sifat yang mulia ini. Kalau tahu keutamanya kita akan termotivasi untuk memilikinya. Yang kedua, perlu memahami dan mengetahui dampak positifnya kemaslahatan yang muncul dari rifkun ini. Ini bisa i'tibar mengambil ibrah dari para ambi awal musallin, dari Nabi kita Muhammad SAW, dari salafun salihin, atau dari orang-orang yang di sekitarnya dia, dari kalangan para ulama, para masyaikh, para duat, para dai Allah atau para ikhwah-ikhwah yang mendahului dia dalam perkara ini. Dampak positif rifkun. Atau dari pengalaman. Iktibar mengambil ibrah dari sebuah pengalaman hidup. Mungkin dia mengalami langsung. Dan perlu untuk kemudian dia cermati, dia hayati untuk perbaikan diri Mungkin dia pernah mengalami dua sifat ini. Dia pernah rifkun, dia pernah unfun. Lawan pada rifq. Dia cermati ketika rifkun zen, Maslahat, bermanfaat, positif dampaknya. Ketika unfun semua jadi kacau. Semua jadi kacau. Dari sana i'tibar, mengambil ibroh, ternyata memang harus rifq, jangan unf. Dan ini penting untuk dihayati oleh masing-masing kita dalam kita hidup barakallahu fikum harus menghayati kehidupan, mengambil ibrah yang baik diambil, yang buruk dibuang. Ini termasuk orang yang cerdas dikarenakan dia mengetahui keadaan dirinya. Gitu. Yang berikutnya lagi adalah antum harus banyak-banyak bersahabat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang rafid. Orang-orang yang sudah punya sifat ini berteman dengan dia, bersahabat dengan dia, bergaul dengan dia, banyak majelis dari dia, banyak mencermati bagaimana perilaku dia. Insya Allah teman yang baik akan membuahkan dampak yang baik. Barakallah. Ada muhim. Difahami insya Allah ya? Temani orang seperti ini. Nah, enggak semuanya orang kamu jadikan sebagai sahabat karib. Enggak semua orang kamu bisa majelis tenang dengan dia. Harus pilih dan pilih. Di antara yang kamu pilih orang yang memiliki sifat ini, perangai Kamu dengan dia supaya kamu mendapatkan ujangan dari dia, arahan dari dia, contoh langsung dari dia. Dan yang terakhir, barakallahu hikmah adalah Taib memahami, mengetahui dan mencermati dampak negatif dari lawannya namanya unfun Jadi bukan dalam riwayat di atas kata Rasulullah SAW wala yunza'u min syai'in illa syanah dan tidaklah rifq itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya membuat dia jelek dampak negatif perangi sebaliknya ketika kamu kasar, ketika kamu arogan, ketika kamu e, kaku, tidak santun. Kamu cermati itu. Akan muncul dampak negatif pada kehidupan kamu. Dalam perkara dakwah ketika seorang dai Allah, orang yang fawwan ghalidhal qalbi, orang yang kaku hatinya, orang yang kasar perangainya, umat akan lari. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad SAW, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmat Allah semata engkau Hai Rasul bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik. Kalau kamu orangnya kasar, kaku hati kamu, keras hati kamu, maka mereka semua akan lari dari kamu. Lari kabur dari kamu. Dakwah kamu ditolak, kamu mendapatkan uh, ujian-ujian dalam dakwah kamu yang itu merupakan salah kamu sendiri. Ketika kamu naudzubillah jangan sampai demikian uh, eh, onfun dalam rumah tangga, kacau rumah tangga kamu, cerai. Kamu onfun dalam mentarbiah anak-anak, anak-anak kamu jadi anak yang bandel, tidak soleh, durhaka, membangkang. Ini semuanya dicermati supaya kamu tahu ternyata onfun membahayakan. Kita harus rifkun. Jangan menunggu kejadian. Jangan menunggu kejadian. Itu bisa kamu cermati dari sejarah masa lalu, orang terdahulu yang di sekitar Anda, orang-orang yang dikenal dengan onuf, sikap kasar, arogan dan segala macam. Lihat negatif. Kalau kamu menyaksikan semuanya jadi jelek, semua jadi kacau. Resapi itu dan tanamkan dalam jiwanya antum masing-masing latih ya, dilatih supaya kamu memiliki sikap lembut, sikap santun dalam berucap dan segala macam. Terkadang dalam pelatihan kamu masih tergelincir. Banyak sifat, banyak taubat dan minta bantuan kepada khoi-khoi yang lain untuk menasihati engkau, menasihati engkau, kamu minta supaya diteguh, diarahkan supaya semakin lama semakin bagus bagaimana kamu bermuamalah, bagaimana kamu berucap, bagaimana kamu bertingkah laku sehingga semakin lama semakin bagus, semakin indah dengan rifkun. Ini kalau semua pihak dan masing-masing kita demikian sifatnya, maka semuanya akan zen. Semua akan zen. Serba zen. Apa zen? Ya zen. Zen kal kalafab ya. Zen. Semua masya Allah zen. Indah, nyaman, enak sudah. Barakallahu Maka wajib bagi masing-masing kita laki perempuan, muslim, muslimah terutama salafiyin dan salafiyat dalam bermuamalah, dalam berakhlak e, dengan pihak-pihak lain harus memiliki sifat rifqun ini tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Jamnya sudah melampaui 6 lebih 11. 6 lebih seperempat. Nah, saya cukup sekian. Semoga manfaat dan ke depan kita lebih bagus dalam beretika dan berakhlak dengan masyarakat umum dan khusus dengan para ikhwah supaya muncul ukhuwah yang baik dan muamalah yang bagus dengan etika Islam. Sementara cukup naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.